Bolehkah memasang kotak amal yang ditaruh di masjid atau di warung-warung untuk memudahkan bagi orang yang ingin berinfak? Bolehkah memasang kotak amal yang ditaruh di masjid atau di warung-warung untuk memudahkan bagi orang yang ingin berinfak? Tidak ada larangannya Insya Allah taala ya. Tidak ada larangan di dalam syariat untuk memasang kotak amal tersebut ya sepanjang itu bukan untuk kepentingan pribadi ya tetapi untuk kepentingan masjid ya kepentingan uh, kaum muslimin secara umum ya kepentingan kaum muslimin secara umum iya hanya saja yang ditaruh di masjid ini tidak boleh diedarkan ya ketika khotib sedang khutbah ya tidak boleh diedarkan ketika khotib sedang khutbah. Iya. Dan tidak boleh uh, mengganggu ya, mengganggu kenyamanan jamaah atau kekhusyukan jamaah masjid. taib. Jadi tidak ada larangan uh, melakukan hal tersebut sepanjang itu bukan untuk meminta-minta untuk kepentingan pribadi, ya. Demikian wallahu a'lam.